Nah. Antum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين yang dipetik dari ayat ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas pada kalimat apa? Naam. Pada kalimat apa Sufyan? Wanusuki. Apa makna nusuki ya Mahdi? Sesembelihan. Naam. Nggak bas. bahasa ibadah. Nah. Hasan. Barakallahu fiik. Kemudian apa fungsi dari kalimat la syarikalah? Antum? Enggak, jangan ya. Nah, belakangnya Khalid. Ayo. Yang pakai kopiah ya coklat. Nah, la syarikalah. Iya, fungsinya apa? Fungsi kalimat la syarikalah. Secara makna tiada sekutu, tidak ada pantandingan baginya. Nah, tapi fungsinya Nah, antum. Hah? Perintah. Enggak. Nah. Fungsinya Ayub penegas terhadap apa? Hah? yang disembah itu Allah ya ini nyerempet nyerempet nah Abdullah Rabbil Alamin Enggak Naam Ah Syafi'i Ahsan yakni penegasan terhadap penafian. Maksudnya apa? Bahwa ibadah ini tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Penegasan bahwa ibadah ini tidak diperuntukkan untuk selainnya. La syarikalah. Tiada tandingan baginya. Tandingan dalam hal apa? Tandingan dalam hal menerima ibadah. Tandingan dalam hal kepada siapa ibadah itu diberikan. Nah, Masya Allah. Kalau begitu setelah ini nafi isbatnya ada pada kalimat apa? Isbat ada pada kalimat apa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, lainnya. Nah. Iya antum. Hah, masya Allah. Lah pada ayat ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Tadi disebutkan oleh Syafi'i penafiannya. Pada kalimat la syarikalah. Bahwa ibadat harus dinafikan kepada selain Allah. Sekarang isbatnya, penetapannya. Bahwa ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Ada pada kalimat apa? Nah, Herman. yakni mendekati kurang sedikit nah antum nah Nam muslimin mana muslim? ahsan ada bakal kalimat lillahi rabbil alamin inna salati salatku wa nusuki sesembelihan kurbanku wa mahyaya kehidupanku wa mamati dan urusan matiku lillahi hanya untuk Allah Siapa Allah? Rabbil Alamin. Nah, apa fungsi kalimat Rabbil Alamin? Kenapa Allah tidak menyatakan lillahi ar-Rahman ar-Rahim? Lillahi misalnya, Al-Aziz Al-Ghafur. Kenapa Allah menyebutkan lillahi Rabbil Alamin? Siapa yang bisa menjawab? Nah, Ayub, nebus yang tadi yuk. Ahsan bahwa yang berhak menerima sholat, menerima ibadah, menerima eh, penyerahan seluruh bentuk ibadah hanya Rob saja. Siapa Rob? Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Yang bukan pencipta, apalagi bukan pemilik dan bukan pengaturnya, tidak berhak menerima ibadah. Ini fungsi daripada kalimat dipilihnya kalimat Rabbi al-alamin. Paham ya ikhwan? Nah. Masya Allah. Sekarang Kemudian di sini juga ada penegasan tentang tauhid yang berikutnya setelah tadi lillah, kemudian yang berikutnya kalimat la syarikalah. Ada penegasan tentang tauhid yang berikutnya bahwasanya seluruh bentuk ibadah yang disebutkan tadi ya, baik itu salat maupun kurban hanya diperbolehkan untuk Allah saja. Pada kalimat apa penegasan berikutnya? Siapa yang bisa menjawab? Nah, mantu. Wabidzalika umirtu. Apa bentuk pendalilannya? Untuk apa? Ha -ha. Berarti sama dong dengan sholat wa aqimis sholat. Kan begitu. Sama. Kalau maknanya diperintah hanya uh, dengan itulah kami diperintah yakni untuk sholat untuk menyembelih korban sama dengan ayat yang lainnya wa aqimis salata dulu syamsi dan yang lainnya. Nah, wa umir umirtu. Betul jawabannya. Ini termasuk mengandung penegasan tauhid. Bagi, tapi bagaimana bentuk pendalilannya? Nah, siapa yang bisa? Sadik Itu kan anu nabla. Hah? Iya dari ke Hah? Kok bisa? Semua orang sih bisa mengklaim. Tapi buktinya mana? Nah. Nah, anak pertanyaannya bidzalika umir tuh kok kok loncat wa ana walul muslimin. Barakallahu fik. Naam. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, Iman. umirtu bidzalik umirtu nah coba nak tuliskan ya ada pulpennya pinjam ya nah, ini kalau seperti ini difahami insya Allah antum akan banyak memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mengeluarkan bentuk pendalilan dari sekian ayat dan sekian hadis dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ayatnya bagaimana Wabidzalika umirtu. Nah, wabidzalika umirtu. Ada dua bagian ini. Asal susunan bahasa Arab itu mesti sama dengan bahasa Indonesia dan yang lainnya. Subjek, predikat, objek. Objek masih disebutkan di mana? Di terakhir. Itu hukum asal susunan bahasa. Bahasa Arab pun begitu. Subjek bersama predikat baru setelah itu objek. Nah, kalau tiba-tiba antum mendapati objeknya dikedepankan. Ini ada suatu masalah nih, ada suatu yang dimaui. Ya, ada sesuatu yang diharapkan dari pembicaraan ini. Lah mereka dahulu orang-orang Arab faham maksudnya. Loh, kenapa kok Allah begini bahasanya Al-Qur'an ini? Mestinya bahasanya secara tertib awalnya adalah umirtu bidali kemudian dibalik coba perhatikan ini ini dipindah ke sini yang ini dipindah ke sini menjadi inilah ayat yang sampai hari ini kita baca wa bidzalika umirtu apa makna yang dikandung kalau yang ini susunan aslinya maknanya adalah aku diperintah untuk berbuat seperti itu paham tapi kalau dibalik, coba perhatikan perbedaannya. Hanya untuk seperti itulah aku diperintah. Paham? Nah, jadi di sini ada penegasan uh, tentang makna tauhid. Barakallahu fikum ketika dibaliknya susunan bahasa. Nah, dan inilah yang dikenal saya sering ulang dalam istilah balaghah bahasa Arab, balaghah. Nah, ini dan seling saya permisalkan seperti dalam Al-Quran apa yang bisa memberi contoh? Hah? Wa alallah falyatawakkalil mu'minun. Asalnya falyatawakkalil mu'minuna alallah. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Dari arah sini. Contoh lagi, nah Pak Mukri. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Objeknya dimajukan dulu. Iyaka itu objek. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Tapi kalau diganti na'buduka, maka aku beribadah kepadamu. Mungkin saja juga beribadah kepada yang lainnya. Tetapi ketika dibalik nak na'budu hanya kepadamu sajalah ya Allah aku ber, beribadah wa ka nasta'in dan hanya kepadamu sajalah ya Allah aku meminta tolong. Nah, paham ini? Inilah kelebihan Al-Qur'an. Nah, dari sisi bahasa. Nah, baik kita lanjutkan pembahasan kita pada dalil yang kedua dalam bab ini. Pada pelajaran yang lalu kita telah tahu bahwa ada juga hal faedah penting pada kalimat kul inna salati wa nusuki Kemudian kalimat wa mahyaya wa mamati dalam dua kalimat ini ada dua hal penting. Pada kalimat inna salati wa nusuki ini ada isbat apa? Siapa yang bisa menyebutkan dari arah sini? Nah, antum Abu Aqil. Tauhidul uluhiyah. Nah, pada eh, kalimat wa mahyaya wa mamati isbat apa? Abu Aqil lanjutkan karena sudah gampang tauhidur rububiyah. San. Nah, barakallahu fiik. Dan sudah kita jelaskan ya. Nah. Qala rahimahullahu taala wa qawlihi taala fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kamu untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah kurbanmu untuk Rabbmu. Nah, di sini yang dipetik adalah pada kalimat one wanhar. Pada ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya disebutkan solat dan kurban Ya. Kalau pada ayat yang sebelumnya inna solati wa nusuki. Kalau di sini fasalli li rabbika wanhar. Nah, an-nahr itu artinya sembelihlah. Pada asalnya nahr itu ini sini. Ini posisi nahar. Antara dada dengan leher dalam bahasa Arab dinamakan an-nahar. Nah, kenapa kok dipakai kalimat ini? Karena eh, dahulu di sana di Makkah dan sekitarnya di Jazirah Arabia kalau menyembelih onta itu bukan disembelih seperti kambing atau sapi, tetapi ditarik kepalanya ya, diikat satu kakinya supaya dia tidak banyak bergerak, kemudian diangkat kemudian ditombak sininya pas ini. Ini posisi titik lemah dan banyak mengeluarkan darah lebih cepat. Kalau disembelih pada ujung lehernya, ya, ujung hmm. leher sebelah atas, otak itu kan panjang lehernya ya. Nah, uh, mana panjang onta apa kucing lehernya? jadi <laughs> onta ya. Nah, berarti tahu sama onta gitu loh. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu kalau disembelihnya di ujung kepala, darah itu lebih lama apa? keluarnya sehingga matinya pun lebih lama. Maka khusus untuk onta mereka me menakukan nahar di sini. Nah, itu keluar darahnya banyak sehingga dia nggak tersiksa cepat matinya. Baru setelah itu dipotong, disembelih, dikulitin dan seterusnya. Nah ini namanya nahar, ya posisi ini. Maka ayat ini menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Nah, tetapi yang dimaksud adalah segala bentuk hewan yang digunakan untuk berkorban, sapi ataupun kambing juga. Nah, masuk di dalamnya. Bentuk pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya menyembelih hanya boleh diberikan untuk Allah, menyembelih korban hanya boleh diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah adanya bentuk kata perintah, wanhar, setiap amalan, setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah suka dan cinta kepada perbuatan tersebut. Saya ulangi, setiap perbuatan atau amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan maka menunjukkan Allah cinta kepada perbuatan tersebut. Setiap perbuatan yang dicinta oleh Allah maka itu adalah ibadah. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan untuk malaikat dalam rangka mendekatkan diri, tidak boleh diserahkan untuk para nabi dalam rangka takarrub kepada mereka, tidak boleh diserahkan kepada seluruh makhluknya, jin ataupun siapapun. Nah, tidak boleh. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi dalam ayat ini ada suatu makna yang sangat baik sekali ketika Allah menggunakan kalimat Rabbika. Tidak Allah menyatakan fasalli lillahi. Tetapi ketika bicara inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah dipertegas dengan kalimat Rabbil alamin. Supaya tahu bahwa yang berhak menerima ibadah ini adalah Rabb. Yang berhak menerima ibadah ini adalah yang menciptakan alam semesta, yang memilikinya dan mengaturnya. Selain itu tidak boleh. Maka dalam ayat ini pun sama. Fasalli li rabbik. Padahal bisa saja Allah menyatakan fasalli lillahi wanhar. Sama secara konteks maknanya sama. Nah, tetapi Allah memilih kalimat Rabb karena memang Rabb itu mengandung tiga makna perbuatan sekaligus, yaitu sebagai Khalik, Rabb itu sebagai Malik pemilik, dan Rabb itu sebagai Mudabbir pengatur alam semesta ini. Nah, Fasalli li rabbika wanhar. Dari sini kita tahu bahwa azabah atau an-nahar itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah siapapun dia. Nah, maksudnya tidak boleh diberikan itu tidak boleh dipersembahkan dengan niat takarrub. Hati-hati. Tidak boleh dipersembahkan dengan niat apa? Takarrub ada menyembelih kambing boleh untuk meng meng menghormati tamu. Tetapi nyembelihnya dia dalam rangka menghormati apa? Tamu. Yang menghormati tamu itu diperintahkan di dalam syariat Islam. Maka nyembelihnya dia untuk Allah sebenarnya. Dalam rangka untuk meng, siapa? menghormati tamu yang seperti ini tidak ada masalah. Menyembelih kambing dalam rangka untuk apa? Untuk misalkan ya supaya sehatlah badannya makan daging Sekali-sekali nyembelih kambing. Nggak ada masalah. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi yang jadi masalah apabila sesembelihan itu sengaja disembelih ah, dalam rangka takarrub, dalam rangka menghindarkan dari musibah, dalam rangka mendapatkan barokah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terjadi. Nah, sudah terjadi di banyak tempat. Kalau dahulu di masa jahiliyah Orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin Arab pada waktu itu menyembelih onta dalam rangka mendekatkan diri kepada Latta Uzza dan yang lainnya supaya perdagangannya laris, supaya ternaknya semakin berkembang, supaya negerinya tidak kena musibah, maka menyembelih. Nih. Untuk para monumen yang ada di sekitar Ka'bah itu dulu atau yang lainnya. Maka di zaman ini pun terjadi. Nah, menyembelih korban sebagai sesajen untuk dalam acara larungan, ya. Acara apa itu? Di daerah Puker itu, ha? diarak dengan kereta kencana, ha? sesajennya, iya, untuk diberikan kepada penjaga laut. Nah, siapa penjaga lautnya? Ya Nyiroro Kidul itu. Nah, Penjaga laut Allah mestinya. Nah. Tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Menyembelih korban dalam rangka untuk dipersembahkan kepada Dewi Sri supaya pertaniannya berhasil seperti di daerah mana Tulungagung Trenggalek situ sekitar sana. Nah, ada yang dari Tulungagung, F1. Nah, antum. Nah, hati di situ. Nah. Ya. Barakallahu fiqh Kenapa? Karena Dewi Sri itu yang mendatangkan apa? Kesuburan tanah dan keberhasilan dalam panennya. Sehingga mereka setiap tahunnya mengadakan acara itu. Ditarak bersama-sama orang sekabung. Nah, terus menuju ke suatu tempat yang mana di sana diyakini di tempatnya Dewi Sri ada patungnya. Terus satunya yang laki siapa? Joko Sedono ya. Nah, Joko Sedono. Nah, Padahal mereka anak-anak muslimin. Ya. Kalau itu dilakukan misalkan di Candi Borobudur dari orang-orang Hindu atau Buddha ya silahkan sudah agama mereka. Tapi yang ke sana itu maaf-maaf saja. Nah, juga pakai begini. Nah. nah, ini kan muslimin. Sementara acara-acara seperti ini bukan bagian daripada Islam sama sekali. Bahkan di sana terkandung beberapa bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah melakukan penyembelihan dalam rangka melakukan takarub supaya dapat barokah, supaya panennya berhasil. Nah, itu juga di mana? Lapindo. Hah? Barakallahu fikum. Si para dukun itu minta tumbal. Tumbalnya apa? Dalam bentuk kambing, terus sapi yang dilepas di sana. Nah, sesajen, berbagai macam sesajen. Setiap dukun punya sesajen tersendiri, khas. Nah, na'udzubillah. Sebenarnya kalau seandainya mau datang ke anak, gampang. Anak bilang, toib. Saya terima. Apa sesajennya Ustaz? Gampang. Saya juga punya sesajen sebagai syarat untuk berhentinya. Lapindo. Apa? Para dukun se-Indonesia kumpulkan, masukkan ke situ. Buh. Nah, disumbel itu para, dengan para dukun. Nah. Insya Allah selesai biiznillah. Nah, insya Allah dan biiznillah musibah di Indonesia bencana alam biiznillah akan berkurang. Nah, sumbel dengan para dukun. Nah, jadi hakaza ya ikhwan, barakallahu fikum, hal yang seperti ini sekarang banyak terjadi. Naam di tengah-tengah muslimin. Kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu qala dari sahabat Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin." Telah memberitakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan empat nasihat yang berisi empat perkara penting. Qala, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Laknat Allah terhadap barang siapa atau terhadap pihak yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini juga terjadi kadang-kadang kalau mau bangun rumah ya atau mau gali sumur. Nah, atau baru beli rumah baru besar sembelihlah seekor kambing supaya jinnya tidak mengganggu. Nah, ada nggak di sini? Nah. Hah? Ada. Nah, saya teringat waktu pembahasan tentang tabarruk terhadap pohon atau berupaya mencari barokah melalui e, selain Allah seperti pepohonan dan yang lainnya. Saya teringat ketika dulu masih di di Ambon, ya, di Pulau Seram sana, itu ada waktu terjadi pertempuran antara Muslimin dan Nasoro. Nah, eh, teman-teman mengingatkan ada sebuah pohon besar agar ditebang disenso, ya, untuk menghalangi jalan supaya kendaraan orang-orang Nasoro tidak bisa masuk pasukan mereka ya begitu Ikhwan sudah siap dengan sensonya salah satu tokohnya mengatakan jangan tidak boleh jangan kenapa pohon inilah yang justru kalau ditebang akan mereka akan masuk biar selama pohon ini masih di sini mereka tidak berhasil untuk masuk Allahu Akbar nah luar biasa Kalau yang menyatakan itu orang awam yang kerjanya sebagai nelayan, ya karena itu di tepi laut. Oh, nah, ini makgul awam. Nah, kalau orang yang terposisikan sampai seperti itu, ini kan suatu musibah. Dengan apa umat ini dididik? Dengan apa umat ini diberi tarbiyah? Nah, dan masih banyak lagi kisah yang terjadi. Kala laknat Allah atau Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'an Allah man la'ana walidayh. Laknat Allah terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana sih kok ada seorang anak mau melaknat kedua orang tuanya? Ya ada secara praktek orang eh, seorang anak melaknat orang tuanya memang betul-betul anak itu sudah nakal sudah sama orang tuanya sama sekali tidak berbakti. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah apa yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata minal kabair syatmur rajuli walidai di antara dosa besar adalah caci maki seseorang terhadap kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajulu walidai Apakah mungkin seseorang akan mencaci kedua orang tuanya? Enggak masuk akal ini, Gif. Apa mungkin seorang anak begitu teganya? Rasulullah menjawab, "Qala na'am, yasubbu abar rajul." Na'am yasubbu abahu wa yasubbu ummahu yasubbu ummah. Nah, ya. Bisa saja dengan cara orang ini mencaci ayahnya seorang yang lainnya, akhirnya orang tersebut mencaci ayah dia atau dia mencaci, mencela ibu orang lain, akhirnya orang lain itu tadi mencela ibunya. Sehingga dia posisinya sebagai penyebab kedua orang tuanya, ayah dan ibunya dicela oleh orang lain. Jadi ada dua kemungkinan maksud daripada hadis ini. Allah man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemungkinan memang ada apalagi di zaman sekarang Seorang anak mencela, mencaci, melaknat kedua orang tuanya. Jangankan sekedar itu dibunuh. Ada, iya, gara-gara nggak diberi uang sepuluh ribu, ya ibunya dibunuh. Nah, ini terjadi. Apalagi cuma sekedar melaknat, mencaci. Nah, sudah sering terjadi di masa ini. Kemudian yang kedua Kemungkinannya adalah dengan seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Nah. Bahwa dia mencaci atau mencela orang tua e, kawannya, kemudian kawannya itu tadi mencaci atau mencela orang tuanya. Nah, qala la'anallahu man awa muhditha Allah melaknat seseorang yang melindungi muhdisa. Muhdisa di sini mengandung e, kemungkinan makna yang pertama, yakni melindungi seseorang yang berbuat kemaksiatan. Nah, mungkin dilindungi di rumahnya atau dilindungi dalam bentuk tidak boleh diganggu. Nah, barang siapa yang melindungi seorang yang berbuat kemaksiatan, berbuat judi, berbuat khamar, berbuat riba, membunuh dan yang lainnya, ya, melegalisir orang yang berbuat kemaksiatan maka tergolong dalam makna ini tadi. La'anallah man awa muhditha. Allah melaknat seorang yang melindungi orang yang berbuat kemaksiatan. Atau maknanya adalah laknat Allah terhadap orang yang melindungi seseorang yang berbuat bid'ah, berbuat amalan yang diada-adakan. Nah, dua makna ini dikandung oleh hadis tersebut. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam Allah man ghayyara manar al-ardi. Allah melaknat seseorang yang merubah eh, batasan-batasan uh, tanah seseorang. Ya, ya, kalau di negeri akan ada patoknya itu ya. Nah, Mestinya 10 kali 20 tanahnya seseorang digeser sedikit menjadi eh, sembilan setengah kali 19,80 19,8 nah digeser yang ini 20 cm yang ini digeser 50 cm nah ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah barakallahu fikum ini nasihat yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian disampaikan kepada umat ini. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan yang terpenting dari hadis ini adalah atau yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah pada poin pertama yaitu la'anallah man dzabaha li ghairillah. Nah, bahwa seorang yang menyembelih kurbannya untuk selain Allah akan mendapatkan laknat. Menunjukkan bahwa menyembelih kurban adalah ibadah. Karena Allah marah ketika diberikan untuk selain dirinya. Allah marah dan tidak rela ketika ibadah menyembelih kurban ini diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan karena kalimat ini diposisikan pada poin pertama dari empat poin yang dinasehatkan oleh Rasul. Allah man zabaha li ghairillah. Allah man la'ana walidayh. Allah man awa muhditha. Allah man ghayyara manar al-ardi. Empat poin. Yang terdepan apa tadi? Allah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih kurbannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diposisikan untuk yang di atas bahwa perkara ini sangat penting. Memiliki skala prioritas yang sangat tinggi. Nah, Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Kemudian dalil yang keempat dalam bab ini adalah وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله نعم فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة نعم Hadis ini dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Naam uh, yang benar dari hadis ini adalah sahih secara mauquf. Secara mauquf sahih yakni dari pernyataan Tariq bin Syihab. Nah, cerita ini datang dari Tariq bin Syihab. Sementara periwayatan secara marfu yang dinisbahkan kepada Rasul uh, sanatnya masih dipertanyakan oleh sebagian para ulama. Nah, sehingga setidak-tidaknya hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis ini adalah hadis mauquf e, dari pernyataan Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Makna daripada hadis ini adalah bahwa ada seseorang yang dia masuk jannah dengan sebab seekor lalat. Dan sebaliknya ada seorang laki yang lainnya masuk annar dengan sebab seekor lalat ular. Bagaimana kisahnya? Tanya para sahabat. Bagaimana kejadiannya? Ada dua orang pria yang berjalan melalui atau melintasi suatu kaum di mana kaum ini memiliki sebuah sesembahan ya, sebuah monumen yang disembah yang tidak boleh seorang lewat di hadapannya kecuali harus menyerahkan uh, kurban. Nah, untuk sesembahan tersebut. Tidak diperkenankan seseorang melewatinya kecuali sampai memberikan sebuah penghormatan kepada sesembahan tersebut dalam bentuk kurban yang disembelih. Nah, akhirnya kaum tersebut menyatakan kepada dua orang ini, kepada salah satunya, silahkan Anda e, memberikan penghormatan kepada e, sesembahan kami. Nah, biar mereka tidak akan memberi nama berhala, ya diberikan dengan berbagai macam nama yang menarik gitu loh. Nah, silahkan kalian memberikan penghormatan kepada e, sesepuh kami atau nenek moyang kami atau yang sesaja kami dan yang semisalnya. Jadi nggak diberi dengan nama-nama yang membuat orang lari tentunya mereka memuliakan dan mengagungkannya. Nah, maka dikatakan, waduh, saya mau memberi penghormatan dengan apa? Saya nggak punya sesuatu, nggak ada yang bisa saya sembelih. Kata mereka nggak apa-apa, walaupun dengan seekor lalat. Nah, lalat, ya nggak perlu disembelih kalau lalat kan ya. Nah, eman-eman pisaunya sudah gepuk nah dipukul kasihkan ya akhirnya orang ini menuruti kemauan orang tersebut dipukul lalat kasihkan nah Fadol, lewat silakan nah terima kasih nah kepada yang satunya anda juga silakan e, beri penghormatan maka dijawab oleh yang kedua ini ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an ghairallah azza wa sama sekali saya tidak akan pernah memberikan penghormatan dengan bentuk kurban kepada selain Allah, kepada siapapun dia, kata orang ini. Akhirnya orang ini dipenggal lehernya. Nah, orang yang pertama dengan sebab itu tadi dia masuk anar, orang yang kedua dengan sebab dubab, dengan sebab seekor lalat dia akhirnya masuk al-jannah. Nah, dalam kisah ini ada sekian pelajaran yang bisa diambil bahwa jangan orang seorang muslim merasa aman dari kemungkinan dia akan menjadi kafir dari kemungkinan dia akan keluar dari Islam karena berbagai macam fitnah duniawi yang datang dan terus dipromosikan di hadapan kita. Jangan seorang muslim merasa aman bahwa dirinya akan meninggal dunia di atas la ilaha illallah bahwa dirinya akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis, "Bajiru bil a'mali fitanan qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Kalau tahu itu perbuatan baik, kalau tahu itu adalah amalan baik, segera kerjakan. Kalau tahu itu adalah sesuatu yang dilarang, cepat-cepat ditinggalkan. Kenapa kata Rasulullah? fitanan kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap, terus semakin gelap malam semakin gelap sehingga seorang sulit membedakan mana jalan yang mengantarkan dia kepada e, ke mana jalan yang akan menjerumuskan dia ke dalam jurang. Nah, kenapa kata Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari ternyata dia telah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira atau sebaliknya, di sore hari dia masih sebagai seorang muslim, tiba-tiba masuk waktu pagi ternyata dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Rasulullah melanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia, menjual salatnya, menjual ketaatan kepada Allah, menjual ketaatannya kepada kedua orang tua, menjual segala amalan solehnya untuk kepentingan duniawi yang nilainya semua itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dia berubah agama, dengan sebab itu dia tidak lagi meninggal dunia di atas Islam. Maka dari itu hadis ini mengingatkan kepada kita untuk jangan bermudah-mudahan. Yang kedua jangan merasa aman Rasulullah dan para sahabatnya selalu merasa takut kepada Allah, selalu berdoa, "Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai zat yang selalu membolak balikkan hati, tetapkanlah dan kokohkan hati kami di atas agamamu. Kalau ini doanya Rasul, kalau ini doanya Khulafaur Rasyidin, ya, maka kita lebih-lebih harus lebih punya perasaan takut dan kekhawatiran terhadap diri kita. Jangan merasa aman. Tidaklah seorang merasa aman kecuali karena dia tidak mengerti tentang dahsyatnya fitnah ini. Tidaklah seorang itu merasa aman dari kemungkinan dia akan meninggalkan Islam kecuali karena dangkalnya pengetahuan dia tentang Islam dan bahaya-bahaya yang akan menimpanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan satu kewajiban yang dengannya Allah akan menjadikan kita semakin jauh dan semakin jauh. Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum Ketika mereka mulai melenceng, mulai sedikit meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah mewajibkan untuk menjalankan sekian ketaatan. Allah melarang dari sekian perbuatan yang diharamkan. Ketika di, eh, kita atau salah satu di antara kita meremehkan ini, gampanglah sekali-sekali aja. Nanti saya mau tobat. Begitu dia melakukan ini, maka Allah bukakan pintu kejahatan bagi dia untuk terus dia semakin jauh. Bagaimana Allah katakan dalam ayat tadi di surat apa itu? as-saf falamma zaghu ketika mereka mulai melenceng mereka sendiri mulai nggak mau mengikuti hidayah nggak mau mengikuti nasihat azaghallahu qulubahum maka Allah lencengkan sekali hati mereka maka dari itu ikhwani din azanillahu iyakum sangat penting hal ini untuk diketahui oleh masing-masing kita nah kemudian dalam beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah kita tahu bahwa sampai pada kesimpulan bahwa azabah adalah ibadah yang boleh hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di masa ini sering terjadi bentuk-bentuk yang mirip dengan azabah, yakni sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan serta pengagungan yang apabila dilakukan bisa membahayakan keimanan seseorang. Yang kadang-kadang menurut kita remeh. Nah, kita pernah membahas bahwa ibadah kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah suatu amalan yang tergabung padanya dua hal. Yang pertama adalah ghayatul mahabbah atau ghayatul ta'zim Ana ulangi, yang pertama adalah ghayatul mahabbah, kadang-kadang diistilahkan dengan ghayatul tadallul, yang kedua dengan ghayatul ta'zim. Sebuah amalan yang mengandung dua unsur ini, yakni unsur kesempurnaan di dalam mengerendahkan diri dan unsur kesempurnaan di dalam mengagungkan, ini adalah ibadah. Tidak boleh sebuah perbuatan, sebuah amalan mengandung dua unsur ini diberikan kepada selain Allah. Saya ulangi, sebuah amalan atau perbuatan ya, yang mengandung dua unsur ini. Unsur apa? At-tazallul, sikap mengerendahkan diri. Kedua, sikap at-ta'zim, pengagungan yang sempurna. Ya, ketika mengandung dua unsur ini, maka itu adalah ibadah. Ketika diberikan kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang terpuji bagian daripada tauhid. Ketika diberikan kepada selain Allah, itu adalah ibadah yang tercela bagian daripada kesyirikan sekarang ini di zaman kita macam-macam. Nah, maaf saja perlu diingatkan kepada kita semua. Nah, apa yang terjadi dan ini tidak boleh dianggap remeh. Apa yang diistilahkan dengan upacara bendera. Nah, menghormat kepada apa? Sang Saka. Nah, itu penghormatan dari awal sampai akhir itu dipenuhi dengan tazallul dan Ta berbaris harus rapi pada hari tertentu. Nah, rapi. Nah, jangan ada yang ketawa. Kalau ada yang ketawa ditempeleng sama guru. Ingat enggak waktu sekolah? Nah, nah. atau barisannya enggak lurus. Awas. Nah, apalagi di saat sedang menaikkan Nah. sang pusaka. Nah, ini lebih-lebih. Sampai-sampai dijadikan polisi khusus istilahnya. Ya. Polisi keamanan sekolah PKS, ya. Nah, mana juga pernah ikut jadi PKS. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu mobil berhenti. Iya, kalau ini tempat upacara dari arah sini, dari arah sini berhenti. Hah? Jangan ada yang lewat. Jangan macam-macam. Nah, penghormatan yang luar biasa. Nah, Rasul aja dibegitukan kan nggak boleh. Nabi kalau Nabi lewat atau Nabi sedang masuk, para sahabat ada yang bangun, ya. Rasulullah merah. Jangan kalian melakukan seperti ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Majusi terhadap penguasa atau raja mereka. Marah Rasul. Nah, ketika ada orang bangun dalam rangka menghormati. lah ini kepada secari atau selai apa? Apa selai oleh secari. Nah, Barang bayangkan ya ikhwan. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, hal ini penting untuk diketahui ya. Dan apalagi sampai ada acara mengheningkan cipta ya. Apa? Iya. Nah, mengheningkan cipta. Nah, caranya siapa sih mengheningkan cipta ini? Cara Islami. Ini termasuk bentuk penghormatan dan pengagungan serta unsur pengerendahan diri kita. Nah, terhadap suatu benda, maka nasihat kita tentunya eh, mudah-mudahan hal ini bisa dihilangkan karena hal ini sama sekali bukan daripada tuntunan Islam, bukan bagian dari yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya dan kita adalah sebagai muslimin yang menyatukan kita adalah Islam yang menyatukan kita adalah Al-Quran bukan yang menyatukan kita itu bahasa atau yang menyatukan kita itu adalah kedaerahan yang menyatukan kita adalah Islam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wah itu nggak menunjukkan jiwa nasionalisme. ayah ya itu semua. Nah, nggak nggak benar. Nah, kalau jiwa nasionalisme diukur dengan ini, itu coba lihat RMS. Dulu di masa sebelum mendapatkan kesempatan, upacara benderanya pasti gerabanya apa? Pasti berata. Apa? Pasti berakanya itu bagus. Nah, luar biasa kan ternyata RMS. Ah. Nah, padahal sudah dididik sejak masih SD, SMP, SMA. Mana loyalitasnya terhadap negeri ini? Mana? Jadi masalah nasionalisme tidak bisa dengan cara seperti itu. Nah, apalagi karena nasionalisme kemudian mengalahkan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya pernah sampaikan juga nah, terkait dengan bahwa tidaklah seorang boleh merasa aman dan pentingnya kita untuk belajar perkara ini. Ada seorang kisah kepada anak setahun yang lalu kurang lebih. Bahwa di Jogja, ketika dia di Jogja e, dilarang waktu itu ada hari nyekar atau hari apa kepada kuburan Hamengkubuwono ke nggak tahu ke berapa sudah ke sembilan wala ke Vien tidak tahu yang penting acara itu lah si ikhwan ini naik motor hmm, gitu di stop nah stop tidak boleh lewat sini pak kalau mau lewat sini dituntun sepeda motornya pas lewat di makamnya wow akbar nah luar biasa ya nah. terus apa yang dilakukan ya akhi ya karena keburu-buru Ustaz nah akhirnya ya sudahlah Loh nggak ada jalan ada tapi muter jauh. Nah, Yahana terpaksa nuntun. Nah, Allah Akbar ya Sina. Bensin muternya nggak nyampe satu liter, nggak nyampe lima ribu rupiah. Nah, itu dengan ini balik. Nah, jangan mau anda direndahkan seperti itu. Nah, Lunda Ustaz, Anda jadi nggak menjauh seperti itu. Mungkin saja ada orang yang menyatakan ini dalam rangka menghormati Ustaz, tradisi. Subhanallah, menghormati tradisi tidak menghormati syariat Allah. Luar biasa. Nah, di mana Al-Qur'an? Di mana Rasul? Nah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, hal yang sangat penting untuk dikuasai dan difahami oleh setiap pribadi muslim Bagaimana dia mengenal tauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Dan dia faham serta takut kepada kesyirikan dengan sebenar-benar ketakutan untuk menimpa kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Tafadhol. Nah. Nah, no, yang mauquf itu. Mana coba taklik Nah, tidak ada di Bukhari dan Muslim tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia disebutkan oleh Imam Ad-Dausari dalam kitabnya Nahjus Sadid bahwa itu adalah mauquf atas atau kepada Tariq bin Syihab. Kalau itu tahqiq tersebut perlu dibahas. Nah, dan Ana baru dengar sekarang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada yang lainnya yang perlu ditanyakan terkait. Nah, fadal, silakan. Yeah. ya Memang itu ujian Cobaan buat kita Yang jelas uh, Seperti sumpah yang ada Terlepas dari isinya apa saja Nah, sumpah-sumpah seperti itu itu kadang-kadang diistilahkan sebenarnya itu adalah bayat. Sebenarnya itu adalah perjanji, janji setia terhadap pekerjaan kan ya. Sumpah janji setia. Ya. Kemudian saya nggak tahu isinya apa karena nanti pembahasan tentang isi lain lagi. Iya dan seterusnya. Yang mendiktekan itu Nasoro, bukan? ya jangan ikut bilang. Loh nanti nggak setia. Saya takut sama Allah. dan saya lebih setia kepada Allah. Jadi tetap jangan diikuti Barakallahu Kalau terpaksa gimana? Sebenarnya kalimat terpaksa definisinya itu memang harus definisi yang syar'i gitu. Nah, karena kalau dibiarkan terbuka definisinya, maka terpaksa itu memiliki definisi yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Nah. Jadi eh, darurah yang diistilahkan dalam Islam itu apabila konsekuensinya mencelakakan diri dalam pengertian e, imma dia disiksa kemungkinannya ya di penjara atau dicambuk atau dibunuh terancam jiwa dia atau jiwa keluarganya ini pengertian doruroh atau al-ikrah kondisi dipaksa Nah, نعم. jadi itu. E, nah, anak nggak bisa berkata lebih dari ini. Nah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا yatawakkal 'ala nah, Ayat-ayat ini jika dipegang oleh setiap muslim, jika difahami, diresapi dan diimani, diamalkan, hidupnya tenang, tentram. Ya. Dan di akhirat dia lepas. Ayat ini menyatakan barang siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan kasih jalan keluar dalam setiap permasalahan dan problem yang dihadapi wa dan pasti Allah akan memberikan kepadanya rizki min haitsu la dari jalan atau sebab yang sama sekali tidak ada di atas kertas yang dia perhitungkan. Nah, kemudian Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa maksudnya setiap dengar perintah jalanin, setiap dengar larangan cepat tinggalkan. Nah, maka yaj'al lahu min amrihi yusra. Pasti Allah akan menjadikan untuknya dari setiap perkaranya menjadi mudah, menjadi gampang. Kemudian Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah dialah Allah yang mencukupinya. Yang mencukupinya bukan IMF, yang mencukupinya bukan donatur terbesar di dunia. Yang mencukupinya adalah Rabbil Alamin. Nah, jadi ini yang penting. Wa may yatawakkal maksudnya apa? Barang siapa yang bertawakal nggak usaha, bukan usaha, bekerja. Nah, tetapi dalam koridor dalam bingkai syariat Islam. Ketika dia tahu, oh ini dilarang sama Allah, ya sudah saya tinggalkan. Loh nanti gimana? Tawakal. Ini deh. Nah, lo ini diperintah sama Allah. Gimana? Ya dikerjakan. Loh nanti kalau kamu kerjakan uh, gimana tentangnya? Ya sudah tawakal sama Allah. Loh yang perintah ini yang punya langit dan bumi kok. Yang perintah ini bukan yang punya Jember atau yang punya Jawa Timur. Nah, ya. yang punya yang, yang merintah ini yang punya langit dan bumi serta seluruh perbendaharaannya. Nah, jadi ini nasihat buat saya dan juga buat seluruh kaum muslimin terususnya antum yang ada di hadapan saya hari ini. Nah, jangan khawatir, jangan takut. Dan ingat bahwa dunia ini akan selesai. Kita akan keluar darinya. Dalam keadaan kita tidak tahu. Kita keluar dari dunia dalam keadaan seperti apa. Na'udzubillah kalau ternyata kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita masih menyisakan tanggungan hak baik itu hak Allah tetapi Allah itu ghafurur rahim tetapi lebih berat lagi kalau kita meninggalkan hak orang lain juga yang ini akan dituntut dan harus diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka melalui majelis ini saya juga mengingatkan karena saya nggak tahu kapan saya akan dicabut oleh Allah Nah, kalau ada hak Allah yang saya tidak penuhi maka urusan saya dengan Allah. Kalau ada hak-hak salah satu di antara antum yang belum saya tunaikan maka pertama tolong sebutkan, yang kedua kalau nggak mau nyebutkan tolong dimaafkan. Nah, jadi ini hal yang sangat penting. Nah, barakallahu fikum. Nah, la tadri nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidaklah seorang jiwa itu tahu apa yang akan terjadi padanya besok. Nah, tidak tahu. Nah, apa yang akan terjadi padanya besok, khair atau syar. Nah, dan tidaklah seorang jiwa itu tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di tempat mana dia akan meninggal. Nah, jadi ini satu hal yang penting sebagai nasihat buat saya pertama, kemudian buat seluruh hadirin. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita akhiri majelis kita ini insyaallah kita pada kajian yang akan datang membahas bab yang baru باذن taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. alamin.